Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah hamdan katsiran tayyiban mubarakan fihi kama yuhibbu rabbuna wa yarda. Wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah. Wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. Sallallahu alaihi wa ala alihi wa sallama tasliman mazida amma ba'd. Ikhwani wa akhwati fillah, hafizakumullah jami'an. Kita akan melanjutkan pembahasan kita yang berikutnya mengenai permasalahan atau ritual-ritual perbuatan yang dilakukan oleh orang-orang jahiliyah. Sekarang kita akan masuki permasalahan yang ke-15. Al-mas'alatu al-khamisata asyrata. Permasalahan yang ke-15 yaitu permasalahan ini nanti berkaitan masalah mereka beralasan nah untuk tidak menerima kebenaran eh, dengan alasan yang batil. Jadi mereka ketika tidak menerima kebenaran tidak menerima al-haq, mereka beralas, beralasan dengan apa? Dengan alasan yang batil yang tidak sesuai dengan syariat barakallahu fikum na'am. Eh, terkadang mengatakan dengan alasan kami tidak paham, yang kalian ucapkan itu nggak bisa dipahami. Eh, kalian itu tidak pandai bicara dan semisalnya. Walinya Kita lihat di sini, qala al-Imam al-Mujaddid Asy-Syaikh Muhammad bin Abdul Wahhab An-Najdi At-Tamimi rahimahullah taala, permasalahan yang ke-15 an tiba'i ma atahumullahu bi'adamil fahm. Alasan mereka atau udurnya mereka, mereka minta udur, mereka beralasan untuk tidak menerima kebenaran atau tidak mengikuti kebenaran eh, terhadap apa yang Allah telah datangkan kepada mereka bi'adamil fahm. Eh, dengan alasan mereka tidak paham. Ini alasan mereka. I'tidharuhum an tiba'i ma atahumullahu bi'adamil fahm. Alasan mereka untuk tidak mengikuti apa yang Allah Taala datangkan kepada mereka dengan apa? Dengan ucapan tidak paham. Ewa. Ya, mereka jadi mereka itu mengatakan kami tidak paham. Ya, kami tidak paham dengan apa yang kalian ucapkan. Eh, wahai pemegang kebenaran seperti itu. nih seperti firman Allah Subhanahu wa taala wa qalu buna gulf Banyak alasan. Mereka mengatakan hati-hati kami itu tertutup. Eh, enggak bisa memahami. Alasan-alasan seperti itu barakallahu Kemudian na'am barakallahu Sebagaimana firman Allah Subhanahu wa taala, "Ya Syuaib, ma nafqahu katsiran mimma taqul." Perhatikan, ya, kaumnya Nabi Syuaib, apa yang diucapkan? Mereka tidak menerima kebenaran secara langsung, bahkan mereka mencari alasan, beralasan. ya, mengatakan bahwasanya ya Syuaib, wahai Syuaib, ma nafqahu katsiran mimma taqul. Kami tidak paham ya, kebanyakan apa yang kamu ucapkan. Jadi, seperti itu padahal mereka itu aslinya bisa jadi mereka itu paham, cuman mereka beralasan gitu loh. Untuk tidak menerima kebenaran tersebut, naam dengan dengan alasan tidak paham, eh, ucapannya tidak bisa dipahami, eh, orang yang berbicara tidak bisa, naam barakallahu fikum, eh, bicaranya tidak tepat dan semisalnya, banyak alasan. Fa'akzabahumullah. Fa'akzabahumullah. Kemudian Allah Taala mendustakan mereka wabayana dan Allah Taala menjelaskan anna dzalika bisababi tab'i ala qulubihim. Bahwasanya itu semuanya ya, alasan-alasan mereka untuk tidak menerima kebenaran, tidak menerima apa yang Allah Taala turunkan kepada mereka, itu dengan sebab apa? At-taba' ala qulubihim. Hati-hati mereka sudah tertutup. Naam. Kenapa tertutup? Wa anna taba'a dan tertutupnya hati-hati mereka bisa babi kufrihim dengan sebab kekufuran mereka. Ya, ya wa na'am. Barakallahu fikum. Hati-hati ya. Jadi terkadang dari kalangan hizbiyun mereka kalau dijelaskan dengan Al-Qur'an dan As-Sunnah beralasan kami tidak paham kalian tuh nggak pandai bicara, kalian tuh tidak pandai dalam melantunkan kata-kata, sehingga kami tidak paham. Padahal mereka tuh paham dan mereka mengerti bahwasanya kebenaran seperti itu. Cuman mereka itu beralasan seperti itu dengan tujuan eh, barakallahu fikum untuk tidak menerima kebenaran. Kita lihat syarahnya. Qala syarih Syekh Shalih Al-Fauzan hafizallahu taala, "Ai i'tadaru an qabulil haqqi bi annahum la yafhamunahu." Mereka beralasan eh, oh, untuk tidak menerima naam kebenaran, ewa, dengan sebab bahwasanya mereka tidak memahaminya. Ini alasan mereka. Kama Allah Subhanahu wa taala 'anil yahud, sebagaimana Allah Subhanahu wa taala telah menyebutkan tentang orang-orang Yahud, lamma da'ahum Rasulullah sallallahu alaihi wasallam lil Islam. Ketika Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam menyeru mereka untuk nah menganut atau masuk dalam agama Islam, qalu mereka mengatakan apa? Qulubuna hulfun. Hati-hati kami itu tertutup ada sampulnya tertutup dengan sampul. bi kufrihim. Bahkan Allah Subhanahu wa taala melaknat mereka dengan sebab kekufuran mereka. Faqalilam ma yu'minun. Maka sedikit sekali mereka itu beriman. Nah, apa mana hulf? Hulfun yakni alaiha ghilafun. Di atas hati-hati mereka terdapat sampul, tertutup. Ada tutupnya gitu, jadi nggak bisa memahami. Sebabnya apa? Sebabnya kekufuran mereka. Waliyahzubillah. La yasilu ilaiha kalamur rasul. La yasilu ilaiha kalamur rasul. Ucapannya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tidak sampai kepada mereka. Naam. Wala tatma'innu qulubuhum ila kalamih. Dan juga hati-hati mereka tidak tenang. Naam kepada ucapan Rasul. Fattakhadhu hadza. Maka mereka menjadikan hal ini hujjatan fi takdzibir rasul sebagai hujjah untuk mendustakan rasul waliyadzubillah Hadza huwal makna al mashhur lil ayah. Inilah makna yang masyhur untuk ayat ini. Jadi hati-hati mereka tertutup, ya, tersumbat disebabkan karena kekufuran yang ada pada mereka. Jadi hati mereka tidak selamatnya. Nah, kita harus berhati-hati barakallahu fikum ikhwani wa akhwati fillah. Hendaknya senantiasa kita menjaga hati kita. Semoga na'am barakallahu fikum Allah taala mencurahkan dan memberikan kepada kita hati-hati yang selamat. Dan hati selamat itu bagaimana? Hati yang bagaimana sebuah hati dikatakan selamat? Berkata Al-Imam Syaukani rahimahullah taala dalam kitab Fathul Qadir, na'am ketika beliau menafsirkan firman Allah Subhanahu wa taala, "Illa man atallaha biqalbin salim." Kecuali orang yang datang ke eh, di hadapan Allah Subhanahu wa taala dalam keadaan membawa hati yang selamat. Nah, beliau mengatakan naklan an ahli tafsir, ya, beliau dalam keadaan menukilkan dari ahli tafsir, beliau menyatakan al-qalbus salimu, hati yang selamat itu adalah Na'am barakallahu fikum as-salimu minasyirki. Adalah hati yang selamat dari kesyirikan. Al-khali minal bid'ati yang kosong yang bersih dari kebid'ahan. Al-mutmainnu ila sunnah, hati yang tenang dengan as-sunnah. Jadi kalau hati itu sudah tidak tenang dengan kebenaran, tidak tenang dengan as-sunnah, tidak tenang dengan al-haq, tidak tenang dengan Al-Qur'an, itu berarti hatinya telah terkotori, hatinya tidak murni, hatinya tidak suci, hatinya tidak selamat wal billah. Naam. Kita lanjutkan. Qala Syekh Shalih Al-Fauzan hafizallahu taala, wal makna tsani, makna yang kedua, wa qalu qulubuna hulfun. Eh, mereka mengatakan hati-hati kami itu hulf, tertutup, yakni annaha mamlu'atun minal ilm. Bahwasanya hati-hati mereka itu terpenuh. Paham ya? Terpenuhi oleh ilmu, eh? dipenuhi nah, dengan ilmu. Falas nabi haja ila kalami ahadin. Karena sudah penuh ilmunya, maka barakallahu fikum mereka tidak butuh lagi dengan ucapan seorang pun. Falaisu bizamhim tapi mereka itu tidak seperti apa yang mereka sangka. Bihajah ilar rasul. Nah, maka maka nah barakallahu fikum mereka tidak butuh lagi dengan apa? Dengan ucapan Rasul. Kenapa? Karena mereka sudah beranggapan dan mereka berkeyakinan bahasanya hatinya sudah penuh dengan ilmu sehingga mereka tidak butuh lagi dengan apa? Dengan ucapan seorang pun. Nah, barakallahu fikum. Jadi mereka menganggap sudah pandai gitu ya. Nah, ini hati-hati. Ini termasuk sunnatul yahud Eh, barakallahu fikum termasuk sunnahnya orang-orang Yahud. Eh, dinasehati, diberikan bimbingan, eh, beralasan bahwasanya kami tidak paham. Eh, kami tidak paham atau mereka mengatakan kami sudah pinter, eh, sudah pernah belajar. Nah, tidak menerima kebenaran walinya atau billah. Jangan seperti itu. Usahakan diri kita semuanya ikhwani wa akhwati fillah untuk senantiasa tawaduk merendahkan diri di hadapan Allah Subhanahu wa taala dan juga di hadapan manusia. Jangan sampai kita termasuk orang-orang yang sombong, yang kiber, memiliki hati yang kiber, menolak kebenaran, meremehkan manusia, jangan. Wal'iyadubillah. Apalagi seorang dai, seorang ustad sudah belajar dengan bertahun-tahun barakallahu fikum bersama para ulama, tapi hatinya sombong, eh, jiwanya congkak, tidak menerima kebenaran, dinasati bantah, dinasati nolak, eh? Wal'iyadubillah, wal'iyadubillah. Jangan demikian. Usahakan tawadu, Ma tawadu'a ahadunillah, illa rafa'ahullah. Tidaklah seorang itu tawaduk merendahkan diri karena Allah Subhanahu wa taala, melainkan Allah taala akan angkat derajatnya. Siapa yang tidak ingin diangkat derajatnya oleh Allah Subhanahu wa taala? Semuanya pasti menginginkan. Oleh karena itu jangan menjadi orang-orang yang sombong. billah. Naam. Berikutnya barakallahu fikum. Naam. Eh, jalla wa ala eh, lanjutan daripada syarah yang sampai oleh Syekh Shalal Fauzan, Fallahu jalla wa ala yubayyinu anna al-illata laysat ma yaqulun. Maka Allah Subhanahu wa taala menjelaskan bahwasanya sebabnya bukan seperti apa yang mereka ucapkan. Balil illata, bahkan sebabnya annallaha la'anahum bisababi kufrihim. Tapi sebabnya adalah Allah Subhanahu wa taala melaknat mereka dengan sebab kekufuran mereka. Apa laknat yang bersumber dari Allah Subhanahu wa taala? Barakallahu fikum sudah berlalu dan lama sekali kita nam sebutkan barakallahu fikum dan berulang-ulang barakallahu fikum bahwasanya laknat yang muncul dari Allah Subhanahu wa taala adalah at-tardu wal ibtiadu min rahmatillah. Pengusiran dan penjauhan dari rahmat kasih sayang Allah Subhanahu wa taala. Itulah laknat yang muncul dari Allah Subhanahu wa taala. Dan juga laknat yang muncul dari Rasulullah juga sama maknanya karena Rasulullah SAW tidaklah melaknat melainkan apa? Bersumber wahyu dari Allah Subhanahu wa taala. Adapun sesama manusia yang kita sering kita dengarkan fulan melaknat fulan, fulan melaknat alan, itu maknanya adalah as bersyatan syatam, sekedar cacian dan makian saja. Karena manusia Nah, barakallahu fikum tidak mampu untuk mengusir dan menjauhkan dari rahmat Allah Subhanahu wa taala. Allah taala yang mampu. Perhatikan di sini. Naam, yakni taradahum wa ab'adahum an rahmatih. Yaitu Allah Subhanahu wa taala menjauhkan mereka dan mengusir mereka dari kasih sayangnya. Fasaru la yakbaluna al-haqqa. Maka menjadilah mereka tidak menerima kebenaran. Disebabkan kufrih dengan sebab apa? Kekufuran mereka. Mereka tidak menerima kebenaran disebabkan karena kekufuran mereka falba'u sababiyyatun Maka ba' di situ adalah ba' sababiyah. Nah, barakallahu fikum. Naam. <clears throat> Eh, Bal'anahumullahu bikufrihim. Ba' di situ ba' apa? Ba' sababiyah dengan sebab kekufuran mereka seperti itu barakallahu fikum. Naam. Ewa. Kemudian berikutnya, fasaru la yafkahuna qawlar rasul. Maka menjadilah mereka tidak memahami ucapan Rasul sallallahu alaihi wasallam. Li'annahum la yaltafituna ilaih wa la ya'ba'una bihi Dikarenakan mereka tidak mau berpaling, tidak mau menoleh, tidak mau melihat kepada ucapan Rasul, tidak pula mereka mau memenuhi hatinya dengan ucapan Rasul tersebut. Li'annallaha sarafahum 'uqubatan lahum. Dikarenakan Allah Subhanahu wa taala sudah memalingkan mereka sebagai uqubah, sebagai hukuman eh, dari Allah Subhanahu wa taala untuk mereka. Karena qala ja'al <clears throat> kama qala ta'ala sebagaimana firman Allah Subhanahu wa taala falamma zaghu azaghallahu qulubahum wallahu la yahdil qaumal fasiqin dan ketika mereka berpaling eh, berpaling dari kebenaran berpaling dari al-haq nah, maka Allah Subhanahu wa taala pun palingkan mereka eh, Allah Subhanahu wa taala palingkan hati-hati mereka wallahu la yahdil qaumal fasiqin dan Allah Subhanahu wa taala tidak memberikan hidayah nah, kepada orang-orang fasik Faman lam yakbalil haqqa, maka barang siapa yang tidak menerima kebenaran, ibtalahu Allahu bil batil. Maka Allah Subhanahu wa taala menguji dia dengan kebatilan. Waliyadzubillah, hati-hati. Jangan sampai kita termasuk orang-orang yang tidak menerima kebenaran karena ujiannya berat barakallahu fikum. Justru Allah taala uji kita dengan kebatilan. Wasara ba'da dhalika la yakbalul haqqa. Maka menjadilah setelah itu dia tidak menerima lagi kebenaran. Kenapa? Li'annahu yusidu qalbuh. Nah, qalbah dikarenakan kebatilan tersebut telah merusak Nah, barakallahu fikum. Naam atau dikarenakan apa? hatinya sudah rusak. Dikarenakan hatinya sudah rusak li'annahu yafsudu yafsadu kalbu, karena hatinya sudah rusak barakallahu fikum tuh billah. Nah, perlindungan itu hanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi jangan sampai kita berpaling dari dalil. Man dalil dalla an sawa'is sabil. Barang siapa yang berpaling dari dalil maka sungguh dia telah tersesat dari jalan yang lurus. Waliyadu billah. Naam. Jadi ketika kita mengetahui kebenaran, jangan sekedar kebenaran saja, perlu juga kita mengetahui kebatilan dalam rangka untuk kita berhati-hati dan menjauhinya dan menghindarinya. Berkata Syekh Shalal Al-Fauzan dalam kitab yang lain dalam Syarah Silsilah Rasail, nah barakallahu fikum dalam kitab Silsilah nah Syarah Silsilah Rasail beliau mengatakan apa? Naam fala yakfi. Eh, maka tidak cukup anal insan ya'riful haqqo faqat. Eh, bahwasanya manusia itu mengetahui kebenaran saja itu enggak cukup. Naam, bal budda an ya'rifa al haqqo wal batil. Bahkan harus dia mengetahui kebenaran dan kebatilan. Eh, mengetahui al-haq dan kebatilan tujuannya apa? Ya'riful haqqa min ajli an ya'mal bih. Nah, dia mengetahui kebenaran, mengetahui al-haq dalam rangka agar dia beramal dengannya. Wa ya'riful batila min ajli an yatajannabah. Dan dia mengetahui atau mengenal kebatilan dalam rangka untuk menjauhinya. Nah, barakallahu fikum ya wanam. Sehingga Nabi kita Muhammad saw menuntun kita mengajari kepada kita doa yang sangat bagus. Allahumma arinal haqqo haqqo warzuqna tiba'ah wa arinal batila batila warzuqna tinabah Ya Allah, tampakkanlah kepadaku yang batil itu batil atau tampakkanlah kepadaku yang benar itu benar dan berilah kami rezeki untuk mengikutinya. Dan tampakkanlah kepadaku yang batil itu batil, yang sesat itu sesat, yang keliru itu keliru dan berilah kami rezeki untuk bisa menjauhinya. Itulah doa yang sangat mulia barakallahu fikum. Naam. Kita lanjutkan. Kama qala ta'ala sebagaimana firman Allah Subhanahu wa taala, bal bikufrihim faqalilan ma yu'minun bahkan Allah Subhanahu wa taala melaknat mereka menjauhkan mereka dari rahmat Allah Subhanahu wa taala mengusir mereka dari rahmat Allah Subhanahu wa taala dengan sebab apa bikufrihim dengan sebab kekufuran mereka faqalilan ma yu'minun Naka sedikit sekali naam eh, mereka beriman sedikit sekali eh, bahkan apa bahkan hampir dikatakan tidak ada orang kufur orang kufar yang mereka naam mengimani hal tersebut wal billah Kemudian berikutnya, fabidulmin minal ladina hadu haramna alaihim tayyibatin uhillat lahum. Perhatikan ini. Dengan sebab kedoliman mereka, eh, kedoliman orang-orang Yahud, eh, dari kalangan orang-orang Yahud, kami mengharamkan atas mereka makanan-makanan yang baik yang dahulu pernah dihalalkan untuk mereka. Bayangkan. Semula dihalalkan untuk mereka, dikarenakan mereka zalim, berbuat kezaliman, maka Allah Ta'ala haramkan. Bayangkan itu. Dan inilah balasan bagi orang-orang yang zalim. Orang-orang yang kufur nikmat, tidak bersyukur dengan nikmat yang Allah Taala berikan kepadanya. Apa belasannya, ancamannya? Dibalikkan. Dalam artian bagaimana? Nam semula diberikan ketentraman, kemudian dihilangkan ketentraman tersebut. Semula barakallahu fikum, naam, di atas keadaan kampung tersebut aman, tentram, akhirnya kampung tersebut rasanya menakutkan, nah, bahkan diuji dengan kelaparan dan semisalnya sebagaimana firman Allah Subhanahu wa taala. Dalam ayat yang sering terulang-ulang barakallahu fikum, Na'am wa daraballahu mathalan qaryatan kanat aminatan mutmainnah ya'tiha rizquha raghadan min kulli makan. Dan Allah Subhanahu wa taala telah berikan permisalan dengan sebuah kampung yang dahulu kampung tersebut tenang, aman, tentram, datang rezekinya dari seluruh penjuru Nusantara. Dalam artian seluruh penjuru, dari seluruh tempat datang kepadanya. Na'am barakallahu fikum. Kemudian apa akibatnya setelah kufur nikmah? Fakafarat bi an'umillah. Kemudian penduduk kampung tersebut kufur, eh, tidak bersyukur terhadap nikmat Allah Subhanahu wa taala. Fa'adzaqaha Allahu libasal ju'i wal khaufi bima kanu yasna'un. Maka Allah Subhanahu wa taala timpakan kepada mereka dengan rasa takut. Nah, barakallahu fikum dan juga rasa lapar. Ya, kelaparan dengan sebab apa yang mereka kerjakan. Inilah balasan bagi orang-orang yang zalim, balasan bagi orang-orang yang tidak bersyukur terhadap nikmat Allah Subhanahu wa taala. Na'am barakallahu fikum ya wa na'am. Dzalika bi anallaha lam yakum mughayyiran ni'matan an'amaha 'ala qaumin hatta yughayyiru ma bi anfusihim. Yang demikian itu tidaklah Allah Subhanahu wa taala mengubah kenikmatan yang ada atau kenikmatan yang Allah taala berikan kepada sekelompok kaum melainkan mereka sendiri yang mengubahnya barakallahu fikum. Naam. Ewa. Kita lanjutkan. Sebabnya adalah karena mereka tadi berbuat zalim wa bisabbihim an sabilillah katsira dan karena mereka sering menghalang-halangi manusia dari jalan Allah Subhanahu wa taala. Nah, itu sebabnya di antaranya. Pertama karena kezaliman, yang kedua karena mereka menghalang-halangi nah manusia dari jalan Allah Subhanahu wa taala. Kemudian berikutnya wa akhdhihimur riba dan sebab yang lain adalah mereka sering memakan harta riba. Mereka sering memakan harta riba barakallahu fikum na'am sehingga hati-hati dari kalangan kaum muslimin jangan bermudah-mudahan dengan transaksi ribawiyah bermudah-mudahan menyimpan uang di tempat-tempat yang na'am barakallahu fikum ada unsur riba na'am barakallahu fikum hendaknya dia berhati-hati barakallahu fikum na'am seperti itu keadaannya kenapa karena itu adalah sunnatul yahud adalah sunnahnya orang-orang yahud jadi hati-hati ya orang kalau na'am jangan tertipu dengan apa tertipu daya dalam artian tertipu dengan eh, permainan bank barakallahu fikum dalam artian bank itu kalau kita telusuri apakah benar-benar membantu rakyat, membantu orang miskin, apakah malah menipu? Perhatikan baik-baik. Kita berpikir secara naluri yang sehat sekarang, perhatikannya. Sekarang bank-bank itu katanya mereka membantu masyarakat, membantu orang miskin, apakah benar? Eh? Kalau kita telusuri tidak benar. Kenapa tidak benar? Apakah pernah orang miskin datang ke bank kemudian pinjam uang diberi? Kalau nggak punya jaminan nggak akan diberi. Harus ada jaminan. Harus ada jaminan misalkan BPKB atau misalkan punya rumah yang besar atau punya mobil yang mewah baru dipinjami. Nah, berarti tidak nolong. Itu pertama. Yang kedua, seperti bank-bank yang saat ini yang terjadi barakallahu fikum walaupun menamakan dengan bank syariat, pernah nggak yang namanya bank itu minjamkan uang satu juta mengembalikan juga satu juta? Pernah atau ataukah tidak yang namanya bank itu minjamkan uang sepuluh juta mengembalikan sepuluh juta? Tidak pernah dijumpai seperti itu. Mesti dan mesti barakallahu fikum kalau mereka meminjamkan uang 5 juta mengembalikannya pasti lebih dari 5 juta. Ini berarti bukan membantu tapi menipu barakallahu fikum. Kalau seandainya benar membantu itu minjamkan 5 juta, ya mengembalikannya juga 5 juta gitu loh. Itu baru membantu dan menolong. Nah, jadi perlu diperhatikan ini hati-hati ya. Sunnatul Yahud. Eh, perbuatan orang-orang Yahud, mereka sering memakan harta riba wal Bahkan Allah Subhanahu wa taala telah memberikan ultimatum memberikan peringatan dalam Al-Qur'an Karim, ya ayyuhalladzina amanuttaqullaha wadharu ma baqiya minar riba. Wahai orang-orang yang beriman, bertakwalah kalian kepada Allah Subhanahu wa taala dan tinggalkanlah oleh kalian riba. Nah, barakallahu fikum. Seperti itu ultimatumnya. Ewa. Kenapa? Eh? Nah, barakallahu fikum karena itu perkara yang berbahaya sekali barakallahu fikum. Naam. Ewa. Karena perkara riba itu perkara yang sangat berbahaya sekali. Eh, kemudian bagaimana kalau sudah bertobat? Apakah uang tadi yang punya kita halal? Naam, uang kita, uang yang asli punya kita halal dan punya kita barakallahu fikum. Tapi kalau kita tidak mengerjakan dalam artian tidak segera mengerjakan ultimatum di sini barakallahu fikum, apa kata Allah SWT? wa taala? Fa taf'alu fa'dhanu biharbin minallahi wa rasulih. Nah, jika kalian tidak mengerjakan peringatan tadi, tidak meninggalkan riba tadi, maka persiapkan diri diri kalian. Naam. Eh? akan terjadi peperangan antara Allah dan Rasulnya. Nah, Fa'dhanu biharbin minallahi wa rasulih. Maka kumandangkan, umumkanlah peperangan antara Allah dan Rasulnya untuk kalian. Hati-hati barakallahu fikum. Naam. Seharusnya kalau nalur yang sehat barakallahu fikum, orang kalau pinjam uang tidak mampu membayar dalam waktu itu juga bukan malah dinaikkan, tapi kalau prakteknya bank-bank saat ini yang kita jumpai barakallahu fikum, minjamkan uang 5 juta misalkan, nanti dalam tempo 1 tahun mengembalikan 6 juta itu pun kalau pas satu tahun itu lunas, tapi kalau tidak lunas dinaikkan lagi menjadi satu juta setengah. Barakallahu fikum seperti itu. Misalkan pinjam satu juta, mengembalikannya satu juta lima ratus. Itu kalau pas temponya satu tahun. Tapi kalau lebih dinaikkan satu juta enam ratus, bayangkan. Padahal Allah Taala berfirman apa? Nah barakallahu fikum wa in kana du'usratin fanadiratun ila maisarah. Naam. Wa antasaddaqu khairun lakum in kuntum ta'lamun. Jika orang yang pinjam uang tersebut memiliki menambah kalau fikum mengalami kesulitan, maka hendaknya engkau menunda eh, sampai waktu atau saat yang dimudahkan. Dan jika kamu bersodakoh untuk untuknya, menambah kalau fikum dalam artian kalian bersodakoh harta yang dipinjam tadi disodakohkan, tidak perlu membayar karena eh, kita melihat orang yang pinjam tadi kesulitan dan dan semisalnya itu lebih bagus untuk kalian jika kalian benar-benar mengetahui. Barakallahu fikum. Kita lanjutkan di sini. qad nuhu anhu wa aklihim amwalan nasi bil batil. Ini perhatikan ini. Sebabnya karena mereka memakan memakan harta riba, kemudian padahal apa? Sudah dilarang, jangan makan harta riba, malah mereka makan. Nah, dan mereka memakan harta manusia dengan cara yang batil. Inilah sunnatul yahud wal a'yadu billah barakallahu fikum wa Jadi kita harus berhati-hati. Nah, barakallahu fikum dari perbuatan orang-orang Yahud. Hadza fil yahud, kata beliau. Ini adalah perkara yang dilakukan oleh orang-orang Yahud wal a'yadu billah